Dan di antara wasiat Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Luqman وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ dan kami telah wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya juga yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Puji dan syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat di mana kita bisa berbagi wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada kebaikan apapun yang kita lakukan tidaklah ada ketaatan apapun yang kita lakukan yang bisa kita lakukan tanpa rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan itu pasti kita lakukan dengan rahmat dan nikmat Allah. Apatah lagi kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan besar. Dan di antara kebaikan besar adalah membangun rumah Allah untuk dijadikan tempat ruku dan sujudnya hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita selesai melaksanakan sebuah kebaikan Hendaklah kita memuja dan memuji Allah atas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai melaksanakan sebuah amalan yang diridhoi Allah, beliau bersabda dan beliau berkata, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh amal saleh bisa terlaksanakan dengan sempurna. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah, beliau selalu berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulul Huda wa Nabiul Mustafa suri tauladan kita suri tauladan kita dan hendaknya ketika kita mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan kita itu bukanlah hanya ucapan lisan Hendaknya benar-benar dijadikan Nabi Muhammad itu suri tauladan. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan adalah mengikuti setiap derap langkah yang beliau lakukan. Meniru ibadah-ibadah beliau, meniru muamalah-muamalah beliau, meniru tawaduan, kesabaran, kedermawanan, kepedulian beliau. Karena tidaklah orang yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kalau hanya dia mengikuti Rasulullah SAW dalam sebahagian, dan yang bahagian lain dia tinggalkan dan dia abaikan. Itu tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Di dalam sholat dia tiru gerakan sholat mulai daripada takbiratul ihram sampai salam. Alhamdulillah. Itu sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam sholat. Namun di dalam akhlak dia suka marah-marah. Di dalam berdagang dia masih nipu orang. Dia belum menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. sangat banyak datang kepada kita keluhan dari para istri. Suami saya di rumah sering marah-marah Ustaz. Betul Pak sering marah-marah di rumah Pak. Hah? Apa Pak? Kadang-kadang, sekali-sekali. Sekali pagi, sekali sore. Kalau memang kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, dengarlah persaksian Anas bin Malik berikut ini tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW di rumahnya bersama istrinya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sini. Aku berbakti di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun itu Aku tidak pernah mendengar Rasulullah marah kepada istri-istrinya. Berapa tahun, Mbak? Sepuluh tahun. Kalau kepada Bapak saya tanya sekarang, Pak, selama sepuluh tahun ini berapa kali Ibu kena marah, Pak? Saya jawab, saya nanyanya ke bapak-bapak, bukan ke ibu-ibu. Yang ibu-ibu dia. Udah lupa saking sedikitnya. saking banyaknya. Kalau memang pengikutan kita kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar serius, ini juga harus kita ikuti. Memang Rasul itu hanya diutus untuk masalah sholat, enggak kan? Masalah akhlak di rumah tangga juga bagian daripada sesuatu yang wajib kita ikuti dari Nabi kita tercinta sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertanyaannya kepada bapak-bapak, sekarang saya tanya ibu-ibu. Dalam 10 bulan terakhir, Bu, berapa kali bapak kena marah? Enggak berani jawab ibu-ibu. kesalahan banyak kita sekarang kita ikuti sebuah semboyan salah sebuah slogan keliru yang ada di tengah masyarakat kita ketika masyarakat kita mengatakan pertengkaran suami istri bumbu-bumbu rumah tangga demi Allah saya nggak mau bumbu rumah tangga saya bertengkar entah dari mana datangnya ini Sebenarnya saya ingin hanya ingin mengatakan ketika kita mengatakan kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanilah Rasulullah SAW secara totalitas, jangan sebagian sebagian saja. Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling sempurna dalam segala hal. Tidak ada mengenal kurang. maka teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala-galanya. Apapun yang datang dari Rasul teladani. Dan tidak perlu kita menunggu orang lain menjelaskan kepada kita kalau kita sudah dapat keterangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari rumah tangga terbaik di permukaan bumi, tidak akan menemukan rumah tangga Nabi Muhammad selain rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan pemimpin sebaik Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mencari tetangga terbaik di permukaan bumi, tidak akan bertemu selain Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mencari teman terbaik di permukaan bumi, siapa yang berteman terbaik di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mencari orang seorang ayah terbaik di permukaan bumi. Kita tidak akan menemukan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari suami terbaik di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala hada fatih. Dengan seperti ini lakukan seluruh pengkhianatan Kalau kita ingin mencari pola makan terbaik di permukaan bumi, dialah pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari pola tidur terbaik di permukaan bumi, itu adalah pola tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari pola BAB terbaik di permukaan bumi, pola BAB Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada titik itu, Rasul kita terbaik. Rasul kita BAB-nya kayak apa posisinya Pak? Jongkok, apa pakai kloset duduk? Hah? jongkok. Berarti jongkok lebih afdol daripada duduk. Kalau ada bapak-bapak yang lagi bangun rumah, jangan pakai kloset duduk, Pak. Kloset jongkok. Kenapa? Rasul kita duduknya jongkok ketika BAB. Itulah yang terbaik. Dan ahli kesehatan sekarang sudah berbicara tentang kloset duduk berbahaya. Karena kita tidak tahu virus apa yang ada di bibir kloset itu yang akan masuk melalui paha kita. Paha kita ada pori-pori yang bisa masuk lewat pori-pori itu segala jenis penyakit yang ada di bibir kloset. Sementara kalau kita jongkok tidak ada bahagian daripada tubuh kita yang menyentuh bibir kloset. Kalau ataupun ada itu telapak kaki dan telapak kaki telah Allah siapkan tanpa pori-pori. Berarti BAB terbaik di permukaan bumi BAB siapa? Rasulullah. Kalau sampai ke titik itu Rasulullah terbaik Mau cari suri tawadhan yang mana lagi kita? Mau mencari siapa lagi kita? Oleh karena itu ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah orang-orang yang kata Allah di dalam Al-Quran, huwaladhi ba'ata bil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya di tengah orang-orang yang pandai, yang banyak tidak pandai tulis baca. Rasulullah. ini seorang rasul yang seperti mereka. Namun orang-orang yang tidak pandai tulis baca ini punya sebuah kelebihan hebat yang orang lain tidak punya, yaitu kepatuhan dan ketundukan totalitas mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam kurun waktu 30 tahun mereka menjadi penguasa-penguasa dunia. Ya atau tidak? Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing di kota Mekah. Begitu menjadi pembuat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat siapa Abdullah bin Mas'ud. Dikenang orang sampai sekarang. Mulia sampai sekarang, dicintai orang sampai sekarang. Mudah-mudahan mukaddimah ringkas tadi memberikan kepada kita sebuah manfaat. Karena kelemahan banyak umat Islam hidup di zaman kita sekarang sudah tidak lagi menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Sudah tidak lagi menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Rasul di mana, dia di mana. Bahkan percaya atau tidak percaya, di zaman kita sekarang anak muda, pemuda-pemudi alergi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul itu, Pak. Yang saya ucapkan ini benar apa enggak? Kalau tidak benar mohon diprotes, Pak. Ustaz saya tidak setuju. Anak muda sekarang malah terbalik. Hobi meniru Rasul, suka mencontoh Rasul. Anak muda sekarang sudah malu memiliki identitas muslim dan muslimah. Jadi itu yang saya maksud bukan di KTP karena KTP itu tersembunyi di dalam dompet. Orang nggak tahu kecuali kalau dibuka. Jadi itu yang saya maksud adalah pakaian muslim, ada jenggotnya, pakai peci, atau pakai sarung, pergi ke masjid, pengajian. Pemuda-pemudi, pemuda Islam sekarang sudah malu punya identitas yang seperti ini baru dia merasa hebat, baru dia merasa bangga, baru dia merasa anak zaman kini kalau pakai celana jin. Dia manusia yang dipakai celana jin, Pak. Kemudian bajunya baju kaos ngetat. Di tengah-tengahnya gambar selebriti. Pakai topi pet, lambang-lambang di topet tepi petnya yang mengarah ke Amerika Amerika itu entah monster entah apa ya pak ya di sini ada anting di sini ada tato baru merasa anak gaul kita katakan kepada mereka makan tuh gaul biar kenyang Demikian juga muslimahnya. Malu punya identitas muslimah. Sehingga sangat sedikit pemudi-pemudi Islam yang berani menampilkan identitas keislaman yang sebenarnya. Kalau ataupun dia tampilkan malu-malu sambil masih meniru aksi orang lain yang sebenarnya bukan Islam Memang pakai jilbab, tapi sampai di leher diikat. Pakai baju lengan pendek, sisanya manset. Pakai celana ketat, baju sempit. Ketika ruku ngambil sesuatu, kelihatan juga auratnya dari belakang. Ini ikut Islam malu-malu. Kalau beginilah umat Islam, pemuda-pemudinya, gerangan apa yang akan terjadi pada umat Islam 30 tahun yang akan datang? Karena mereka lah pemimpin-pemimpin umat Islam nanti. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita memohon agar Allah membenahi keadaan umat Islam, memperbaiki keadaan umat Islam, terutama generasi mudanya, Adapun kita kita yang sudah tua ini Pak, bentar lagi mati Pak. Maka tataplah anak kita. Tataplah mereka dengan tatapan anakku. Engkau adalah generasi umat Islam 20-30 tahun yang akan datang. Lalu didiklah mereka. Sesuai dengan tema yang telah dibawakan kepada kita bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah birrul walidain. Dan tema ini adalah sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa taala terdapat di dalam surat Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Isra ayat yang ke-23 A'udzu billahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Ayat yang ke-24 Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya dan Robmu telah membuat sebuah keputusan perintah titah yang harus kita jalankan yaitu Allah ta'budu illa iyyahu perintah itu adalah Janganlah kalian beribadah kecuali hanya untuknya dan kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan perintah itu adalah berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai usia senja di sisimu. Apabila kedua orang tuamu atau salah seorang di antara mereka mencapai usia senja di sisimu. Maksud di sisi kita adalah tinggal bersama kita, tinggal di dekat kita dalam usia telah senja. Fala taqul lahumu uffin. Jangan berkata kepada keduanya uff Uf adalah kata dalam bahasa Arab kata yang paling halus dalam menghardik dalam melawan mungkin kalau dalam bahasa kita Indonesia kata yang terpantaran dengan ini adalah kata-kata ah membantah itu tidak boleh itu saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala فلا taqul لهما ولا تنهرهما Jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan Dan ucapkan kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Bentangkan untuk keduanya sayap kehinaan daripada rahmat. Maksudnya adalah selalulah rendahkan diri kalian di depan orang tua kalian. Hinakan diri kalian karena kalian menyayangi orang tua kalian. Bentangkan sayap kehinaan. Sayap kehinaan itu berasal dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan katakan dan ucapkan Robku rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua mereka telah mengasuhku di saat aku kecil. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya di atas sesuatu hal yang tidak disukai. Hal yang tidak nyaman. wawabatu kurha dan ibunya telah melahirkannya dalam kondisi yang sama, tidak disukai, berat, penuh dengan penderitaan. Wahamluhu wa fisaluhu salatuna syahra. Ibunya mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan lamanya. Di dalam surat Luqman wa wasaina al-insana walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Kami telah wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang mana ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan, kelemahan di atas kelemahan. Ayat-ayat ini di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwasanya kita wajib berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Dan orang tua kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia berjasa pertama kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kedua orang tua kita. Oleh karena itu, Kenapa Allah menggabung antara beribadah kepadanya langsung kepada berbakti kepada orang tua dalam surah Isra tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Lihat. Perintah kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, di dalamnya juga ada perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW karena kita tidak bisa berbuat baik berbuat ibadah kepada Allah kecuali melalui jalan siapa? patuh kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya telah terkandung kepatuhan kepada Rasul. Setelah itu, langsung Allah katakan berbuat baik kepada orang tua. Menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua ini adalah perkara yang di dalam agama Islam sangat, sangat, sangat, sangat dipentingkan. Posisinya setelah taat Allah, taat Rasul, langsung orang tua. seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW untuk mendaftarkan diri ikut berjihad. Dan kita tahu bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kita tahu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang haus untuk masuk surga. Dan jihad adalah adalah jalan paling singkat, jalan paling simpel untuk bisa sampai ke surga. karena tidak ada yang membatasi antara surga dan mati dan orang yang berjihad di dalam Allah dengan ikhlas kecuali kematian. Kayaknya bukan bukan angin ini, Pak. Ada entah baterai entah apa. Ini baterai baru. Hah? Baterai baru, Pak? Enggak baru. Kayaknya baterai. Biasanya begini-gini baterai, urusan baterai. Kita lanjutkan juga walau bervariasi, kadang terdengar, kadang tidak. nggak apa-apa. Oleh karena itu kalau Allah sudah menempatkan bakti kepada orang tua itu setelah ketaatan kepada Allah dan taatan kepada Rasul, Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri masing-masing di dalam individu kita masing-masing sejauh mana sejauh mana kita telah menempatkan permasalahan bakti kepada orang tua itu benar-benar nomor tiga setelah taat Allah taat Rasulullah. Sampai di mana hati kita telah mendatangkan pentingnya masalah bakti kepada orang tua ini benar-benar di atas segala-galanya. Pemuda yang datang berjihad ingin segera wafat masuk surga. Rasul berkata kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup wahai anak muda? Kata pemuda itu benar wahai Rasul kedua orang tua masih hidup. Qal fatihi ma fajahid. Kalau kamu mau berjihad, berjihadlah dalam cara berbakti kepada kedua orang tuamu itu. Pemuda yang lain datang ingin hijrah dari Yaman ke kota Madinah dan ingin tinggal bersama Nabi di kota Madinah dan hijrah ke kota Madinah dari negeri Yaman pada saat itu adalah kemuliaan yang besar. Dan orang-orang yang masuk kota Madinah sebelum Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, mereka lah muhajirin yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan pahala hijrah itu pahala yang sangat besar. Ketika orang itu minta izin kepada Nabi untuk tinggal di kota Madinah, meninggalkan Yaman, kampung halamannya, Nabi SAW bertanya, Ahadin walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, benar wahai Rasul, wa taraktuhuma yabkian. Aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW berkata kepada pemuda itu, irjih, kembali kamu ke Yaman. Fa'adhikhuma sama abghaitahuma. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Wahai Anda pernah membuat orang tua Anda meneteskan air mata Wajib Anda menggantinya untuk menjadikan orang tua Anda tertawa dan tersenyum bahagia melihat Anda. Karena dosa membuat orang tua menangis adalah dosa yang sangat besar. Dalam agama Islam. orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita menjadi diri kita yang sekarang setelah rahmat dan nikmat Allah itu karena jerih payah orang tua kita. Orang tua kita itu adalah makhluk-makhluk Allah yang rela untuk tidak makan dan lapar asalkan kita kenyang orang tua kita itu adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh di hari raya asalkan kita anak-anaknya bisa berbaju baru orang tua kita itu adalah orang yang rela untuk tidak tidur di malam hari hanya duduk mengipaskan kita agar kita bisa tertidur lelap maka membuat air mata mereka mengalir adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Maka kalau kita pernah membuat orang tua kita mengalirkan air mata karena ulah dan kelakuan kita. Merupakan sebuah kewajiban balik yang harus kita lakukan sekarang saatnya. Kita harus membuat mereka tertawa. Kita harus membuat mereka tersenyum. Kita harus membuat mereka bahagia melihat kita. Membahagiakan kedua orang tua di dalam agama kita bukan membahagiakannya dengan dunia. Salah. Membahagiakan orang tua dalam agama kita bukan kemudian kita menservisnya, membangunkan rumah untuknya, membangunkan, membelikan kendaraan-kendaraan mewah untuk mereka. Bukan itu. Bukan itu kebanggaan orang tua kepada anak-anaknya. tua tidak mengharapkan balas dalam kasih sayang yang telah dia berikan kepada kita. Karena kasih sayang yang mereka berikan kepada kita adalah kasih sayang yang tulus, suci, murni. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama terdapat dalam surat Al-Furqan. Yang artinya wahai Rob kami, jadikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami qurrata ayun pendatang kebahagiaan penyejuk hati apabila kita membaca ayat ini dan membaca tafsir daripada ayat ini kita akan temukan ahli tafsir berkata penyejuk hati orang tua dari anak manakala orang tua melihat anaknya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada dirinya. Taat-taat kepada Allah dan berbakti kepada mereka. Berarti kalau kita ingin membuat kebahagiaan di hati orang tua kita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, tunjukkan kepada pada orang tua kita, kita telah berubah menjadi anak yang soleh. Taat kepada Allah, kenal masjid, kenal majlis ta'lim, kenal baca Al-Quran. Dan merubah pola kehidupan kita yang selama ini pola kehidupan orang yang tidak baik. Dan itu dilihat oleh orang tua kita dan diketahui oleh orang tua kita. Menjadi pola hidup orang-orang yang baik-baik yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akan membuat orang tua kita bahagia. Setelah itu yang kedua, baru kita mulai menata perilaku kita kepada orang tua kita. Bagaimana cara kita berbuat bakti kepada orang tua kita? Apa perilaku yang harus kita lakukan? Imam Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa hal dalam bakti kita kepada orang tua kita. Sekali lagi, bakti itu tidak semata-mata kita menyiapkan dunia dan fasilitasnya untuk orang tua kita. Bukan itu. Pertama beliau mengatakan berbakti kepada orang tua itu adalah dengan cara engkau taat kepada perintah keduanya. Manakala keduanya memerintahkan sesuatu kepadamu. Asal perintah orang tua itu bukanlah sesuatu yang haram. Ingat ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Kesolehan. Kita harus menjadi anak yang soleh. Karena orang tua baru akan bahagia manakala melihat anaknya soleh. Ini kedua. Yang kedua adalah berbakti. Bagaimana cara berbakti? Ini dia. Pertama, taati perintah kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang telah memerintahkan sesuatu kepada kita, tunaikan seluruh perintah itu asalkan mereka tidak menyuruh kita untuk melakukan yang haram. Dan beliau kemudian mengatakan wa taqdimu amrihima ala fi'lin nafilah Kerjakan perintah orang tua itu dahulukan daripada ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Kita mau sholat, orang tua kita memerintahkan sesuatu, tinggalkan sholat kita. Kalau sholat itu adalah sholat sunat. Karena sholat sunat adalah sunat, mengikuti perintah orang tua adalah wajib. Dengan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bakti kepada orang tua adalah amalan wajib. Dan ibadah sunat adalah sunat. Maka yang wajib lebih utama diutamakan dibanding yang sunat. Kedua, walintinabu lima nahaya anhu. Cara berbakti seorang anak adalah menjauhi apapun yang dilarang oleh orang tua kita. Apapun yang dilarang oleh orang tua kita jauhi. Dengan syarat dia tidak melarang kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau larangan orang tua itu adalah melarang kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, di sini berhadapan dua ketaatan. Taat kepada orang tua berarti tidak taat Allah dan Rasulnya. Taat Allah dan Rasulnya berarti tidak taat kepada orang tua. Dalam kondisi seperti ini, yang harus kita dahulukan dan kita pilih adalah taat kepada Allah dan dan Rasul. Karena taat kepada Allah nomor satu, taat kepada Rasul nomor dua, taat kepada orang tua nomor tiga. Tapi larangan-larangan orang tua itu, kalau itu adalah sesuatu yang tidaklah bertentangan dengan syariat, maka larangan-larangan itu wajib untuk kita patuhi. Apa contohnya Ustaz? Orang tua melarang kita sementara itu larangan itu harus kita jalankan. Ketika orang tua mengatakan kepada kita, Ramadan ini kamu jangan lebaran ke kampung istrimu, lebaran ke tempat saya. Itu perintah orang tua. Sementara istri kita selalu mengatakan, "Mas, kampung saya ya Ramadan ini Lebaran ini di kampung saya enak lagi di kampung saya di tempat orang tua saya, rumah kita gedung di sana, ruangan kita ber AC, ke tempat ibumu, aduh, bubuk reot di bukit tinggi, saya nggak nyaman. Di sini ada perintah orang tua, ada larangan orang tua untuk pergi ke kampung istri, karena Ramadan ini, Lebaran ini, orang tua kita ingin di dekat kita, kita di dekat dia. Maka wajib untuk di dipatuhi. Tapi kalau larangan orang tua sudah berhubungan dengan melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya maka wajib untuk kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah orang tua daripada Mus'ab bin Umair melarang Mus'ab bin Umair untuk ikut dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kita semua tahu ceritanya bahwa ibu daripada Mus'ab bin Umair sangat-sangat tidak ingin Musa bin Umair menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi langkah Musa bin Umair untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara lembut dihalang-halangi anaknya dengan cara keras dilarang-halangi anaknya namun tidak tidak berhasil sampai akhirnya ibu Musa bin Umair mengambil sebuah tindakan ekstrim yaitu dia berhenti makan dan minum, mogok makan dan mogok minum. Dan karena dia tahu Musa bin Umair benar-benar menyayangi dirinya, dia tahu persis itu. Dan Musa bin Umair terkenal di kota Mekah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya, pemuda yang sangat penyayang kepada ibunya. Kesempatan itu diambil oleh ibu Musa bin Umair untuk mogok makan dan minum, berharap Musa bin Umair kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan orang yang berhenti makan dan minum, otomatis kesehatannya menurun. Bobot badannya menurun. Dan itulah yang terjadi pada ibu Musa bin Umair. Di kondisi-kondisi yang sangat kritis. Musa bin Umair datang kepada ibunya dan membisikkan sebuah kalimat yang luar biasa. Kata Musa bin Umair, "Ya Ummah, wahai ibunda tercinta, Lau kanat laki mi'atu nafsi. Faqarajat minki nafsa nafsa. Ala an atruka hada din. Falan atrukahu abada. Kalau seandainya engkau memiliki seratus nyawa wahai ibuku dan nyawa itu keluar dari jasadmu satu persatu hanya untuk menyuruh aku keluar dari agama Islam yang telah kuanut ini aku tidak akan pernah melakukan nyawa itu. Jadi konsep satu kepada larangan orang tua manakala larangan orang tua tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tiga, Al-infaq alaihima. Berbakti kepada orang tua adalah dengan menafkahi kedua orang tua kita. Kita yang memiliki kelebihan harta, apatah lagi. Apatah lagi kalau orang tua kita berada dalam kehidupan yang biasa-biasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang anak untuk selalu memeluangkan harta kita untuk kita berikan kepada orang tua kita. Sampai di mana derajatnya? Sampai di mana batasan pemberian kepada orang tua itu Sampai kita jadikan orang tua kita itu mendapatkan kenyamanan hidup senyaman hidup kita. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami ibu-ibu? Pemberian kita kepada orang tua kita itu ketika orang tua kita itu masih membutuhkan pemberian kita disebabkan memang keadaan yang sudah tua dan kemudian sudah tidak mendapatkan lagi penghasilan seperti orang tua orang tua yang lainnya. Ada juga orang tua yang memang lebih kaya daripada anaknya. Kita tidak butuh infak kepada mereka. Walau infak itu dianjurkan secara sunnah. Namun di saat orang tua kita itu membutuhkannya, itu wajib untuk berinfak. Mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang tua kita. Batasan sampai mana secara syariat? Sampai di mana kita dianggap telah memenuhi nafkah kepada orang tua kita sampai kita menjadikan orang tua kita itu setara dengan pola hidup kita. Kecuali kalau dia tidak memintanya. Dan dia ribo, engkau berikan aku sesuatu yang walaupun di bawah taraf kehidupanmu aku sudah ribo dengan hal yang seperti ini, tidak apa-apa. Namun kalau dia meminta sampai setaraf dengan kehidupan kita, dengan pola hidup rumah kita, kita wajib untuk menunaikan sampai setaraf itu. Contoh, kalau di rumah kita kita tidur pakai kasur king coil dan orang tua kita menuntut belikan dia kasur king coil, wajib kita belikan orang tua kita kasur king coil. Itu contoh. Hanya contoh, mudah-mudahan seperti contoh itu kita bisa memperlakukan semuanya. Kalau di rumah kita ada kulkas Samsung harga 10 juta dan orang tua kita ingin kulkas yang seperti itu, wajib kita bagi anak untuk membelikan kulkas 10 juta itu untuk orang tua kita. Jadikan infak kita kepada orang tua kita itu menjadi orang tua kita hidupnya setara dengan kehidupan kita. Lebih daripada itu tidak kewajiban sunnah. Kalau kita memberikan nafkah kepada orang tua kita di bawah itu dan orang tua kita murka, kita durhaka kepada orang tua kita. Dan kalau orang tua kita diberikan nafkah tidak setaraf dengan nafkah kita, dan orang tua kita mengambil harta kita, dia berhak mengambil harta itu walau tanpa izin kita. hadis yang sahih seorang anak mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bapaknya telah mengambil hartanya tanpa izinnya yang dimarahi oleh Rasul bukanlah bapak itu namun yang dimarahi oleh Rasul adalah anaknya sembari berkata dalam hadis yang masyhur anta wa maluka li kamu kamu wahai anak muda dan hartamu itu punya bapakmu kamu dan orang dan hartamu punya bapakmu. Tentu saya tidak berharap sepulang dari pengajian ini bapak-bapak pada pergi ke rumah anaknya ngambil duit anaknya. Bukan itu. Tolong jangan dipahami salah dan keliru. Tolong jangan dipahami ya bang, salah dan keliru. Ada tata cara, ada adab-adab. Sekarang pembicaraan kita bukan antara bapak ke anak. Sekarang kita sebagai anak kepada siapa? pada orang tua kita. Nanti kalau pembahasan bapak ke anak lain lagi pembahasannya. Islam itu selalu menciptakan kestabilan. Kalau kepada anak, orang Islam itu menanamkan hal yang seperti ini. Begini, begini, begini, begini anak. Kalian harus begini untuk orang tua kalian. Nanti kalau bicaranya ke bapak, lain lagi pembicaraan Islam. Wahai bapak, sayangi anakmu. Lemah lembut kepada anakmu. Beri nafkah anakmu. Kalau dia pengen kawin, carikan biaya untuk perkawinannya. Begitu Islam bicara kepada bapak bukan suruh ngambil harta. Ini babnya adalah bab pembicaraan Islam kepada siapa? Kepada anak. Maka jangan salah pasang pembicaraan Islam kepada anak kita jadikan sarana untuk ngambil harta anak itu keliru. Islam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Coba lihat. Kepada orang tua, orang yang sudah tua, Allah dalam agama Islam, Islam menyuruh wahai orang tua, sayangi anak kecil. Betul tidak? Ke anak kecil apa kata Al-Quran? Kata syariat. Wahai anak kecil, hormati orang tua. Tercipta keseimbangan. Orang tua menyayangi anak kecil. Anak kecil me menghormati orang tua. Kepada pemimpin, agama mengatakan, tunaikan amanah. mi rakyat. Turun dari atas ke bawah. Kepada rakyat, Agama mengatakan patuhi pemimpinmu, jangan membangkang kepadanya dan jangan membuat gaduh kepadanya. Bertemu di tengah-tengah. Kepada suami, Islam berkata, berbuat baiklah kepada istrinya. Santuni dia, tunjukkan akhlakul karimahmu kepada istrimu. Kepada istri, Islam berkata, taati suamimu. Jangan melanggar aturan-aturannya, patuhi segala perintah dan larangannya kecuali kalau sudah berseberangan dengan syariat bertemu di tengah-tengah Jadi kita wajib menafkahi orang tua kita. Kalau kita nafkahi orang tua kita di bawah pola hidup kita dan orang tua kita ribo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang tua kita apa? Ridho. ada ada magnet di tangannya. Lain kali kabel pak. Kalau kabel kayaknya nggak pakai angin deh. Apa tadi go? Baik. Yang keberapa lagi? Keempat. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah al-mubalaghah fi khidmatihima. Kita harus bersangatan dalam menservis orang tua kita. Dalam apa? Menservis orang tua kita. Servis mereka. Mereka pengen bawakan apa kita bawakan. Mereka keluar dari pintu mobil kita, kita yang bukakan pintunya. Mereka ingin mengambil air. Duduk, duduk bu, ibu duduk. Biar saya ambilkan air. Kita buatkan teh, kita buatkan kopi untuk orang tua kita. Servis. Orang tua kita itu. Biarkan dia istirahat dan kita yang yang bekerja. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada tiga orang Bani Israel berjalan di sebuah pergunungan. Tiba-tiba turun hujan, lalu mereka istirahat di sebuah gua. Fanhadarat alaihimu sahra fasaddat alaihimul ghar. Karena hujan itu ada batu-batu besar berjatuhan. Biasanya hujan diterpa oleh angin kan? Datang, datang angin. Lalu kemudian ada sebuah batu besar menggelinding dan berhenti persis di depan pintu gua. Mereka tidak bisa keluar. Batu yang sangat besar menutup pintu gua. Fakalu, innahu la yunjikum min amin, innahu innallaha la yunjikum illa an tad'u Allah bi bi bi ahsani a'malikum. Mereka saling berkata, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan menyelamatkan kalian dari tempat ini. Artinya gua ini akan menjadi bangkai kalian, kuburan kalian di sini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan amalan terbaik yang pernah kalian lakukan. Dengan amalan terbaik yang pernah kalian lakukan. ada tiga. Kita ambil yang satu saja yang berhubungan dengan materi kita. Berkata salah seorang di antara mereka, Allahumma ya Allah. Kana li abawani kabirani. Kana li abawani syaikhani kadiwani. Aku memiliki orang tua yang sudah tua dan sudah rentah. Wa ana abirruhuma dan saya selalu berbuat bakti kepada orang tua saya ini. Wala aghdiku qablahuma ahla wala mala. Aku tidak pernah memerahkan susu di malam hari untuk kuberikan kepada keluarga aku dulu dan anak-anakku dulu baru kuberikan kepada mereka. Tidak pernah. Pasti mereka dulu yang kudahulukan. Setiap aku pulang mencari nafkah sore hari itu aku perahkan susu, lalu kuserahkan kepada orang tuaku dahulu, baru setelah itu kepada anak-anakku dan istriku. Itu yang selalu ku lakukan ya Allah. Fana abi talabu hatabin yauma. Pada suatu hari aku terlalu jauh mencari kayu bakar. Fawajatuhuma ini? Ketika aku pulang aku temukan kedua orang tuaku telah tertidur. Namun aku tidak pernah memberikan susu, perahan, malam itu, kecuali mereka yang aku dahulukan. Aku tunggu mereka terbangun dan anak-anakku menangis di kakiku, meminta air susu itu. Dan aku tidak berikan kepada mereka. Aku tunggu orang tuaku tertidur. Sampai mereka terbangun dan ternyata mereka hanya bangun ketika fajar menyingsing. Aku tetap memegang susu itu di tanganku sampai fajar. Aku tetap memegang Aku tetap memegang susu itu di tanganku sampai fajar. Ya Allah, kalau memang pekerjaanku ini ikhlas ketika itu mengharapkan ribamu, maka keluarkan kami dari petaka kami ini dan doanya diijabah oleh Allah. Lalu batu itu digeser oleh Allah sehingga mereka keluar dari dari gua tersebut. Sebuah pekerjaan besar saudaraku, saudariku, anak kita menangis dan kita adalah ayah. Anak kita menangis di kaki kita, minta susu. Ini menunjukkan bakti yang sangat besar yang telah diberikan oleh orang ini sehingga Allah sangat ridho kepadanya dan menyelamatkannya dari mara bahaya. Dan salah satu manfaat besar daripada berbakti kepada orang tua, anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, dihindarkan Allah dari mara bahaya-mara bahaya besar. Berikutnya, kalau tadi khidmat kepada orang tua, dalam apa saja? Dalam apa saja? Kalau kita masih memiliki orang tua petani, orang tua nyuruh kita macul di ladang, kita harus macul. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat bersama teman-teman kita, entah pengen olahraga, entah pengen apa, orang tua kita bilang, enggak, tanam dulu tanaman-tanaman itu. Kita wajib menanam itu. Wajib. Dalam agama kita wajib. Yang ke lima, berbakti kepada orang tua adalah dengan cara senantiasa beradab dalam bermuamalah bersama orang tua kita. Tutur kata kita harus kita perhatikan, sikap dan sifat kita harus kita perhatikan. Ibnu Sirin Ibnu Sirin kalau ibunya sudah ada di sampingnya, dia bagikan anak kecil yang tidak berani berbuat apa-apa kalau ibunya belum memerintahkan dan melarang. Itu Ibnu Sirin, ulama ternama di kalangan tabi'in. Hasan bin Ali, anak daripada Ali bin Abi Thalib, itu tidak pernah makan sepiring dengan ibunya. Tidak pernah makan sepiring dengan ibunya. Orang dulu makan kan piringnya besar-besar, kan Kayak orang kampung kita dulu, piring besar-besar kan, makan sama-sama kan? Apa bahasa kita piring besar itu? Talam, talam. Itu pula makan orang dahulu di zaman Nabi sampai zaman kakek-kakek kita dan nenek kita masih begitu. Kita aja sekarang piring kita kecil-kecil. Karena hati kita semakin kecil. Sehingga kita hidup masing-masing. Karena egois kita juga sudah membuat kita terkotak-kotak. Sehingga tidak mau makan piring bersama. Dari dahulu kala dari zaman Rasul sampai zaman kakek kita orang masih makan piring nampan bersama-sama dan itu yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, afdalu ta'ami aktaruha aidi. Makanan yang paling afdal yang paling banyak tangannya. Jadi semakin ramai makan bareng-bareng semakin afdal makanan itu. Namun Hasan Al-Basri tidak pernah dilihat orang makan ber satu piring sama ibunya. Ketika orang bertanya, "Kenapa wahai Hasan?" Kenapa engkau tidak pernah makan sepiring dengan ibumu? Dengarkan jawaban Hasan Al-Basri. Saya takut. Saya mengambil makanan. Padahal ibuku ingin mengambil makanan itu. Itu yang saya takutkan. Hati ibu saya ingin mengambil. Lebih dahulu hati ibu saya ingin mengambil. Namun lebih dahulu tanganku mengambil makanan itu. Sehingga ibuku tidak dapat makan itu. Karena aku lebih dahulu mengambilnya. Itu yang ku takutkan. Sehingga aku tidak berani makan bersama ibu lihat bakti yang luar biasa. Lihat adab yang luar biasa. Di zaman tadi ini ada seseorang yang dari Khurasan menggendong ibunya naik haji. Dari Khurasan, Iran. Digendong ibunya, berjalan kaki. Sampai ke Mekah. Tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, Allah takdirkan anak ini bertemu dengan Abdullah bin Umar dan berkata anak itu kepada Abdullah bin Umar aku gendong ibuku dari Khurasan aku bawa dia untuk tawaf sa'i melaksanakan manasik haji kalau itu yang telah dikerjakan kepada ibuku ya Abdullah bin Umar apakah aku sudah termasuk orang yang membalas segala jasa ibuku kata Abdullah bin Umar belum kamu belum membalas jasa ibumu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau seperti ini akhlak orang dahulu menggendong ibunya dari Khorasan, Iran ke Mekah. Taulah kita berapa jauhnya kita dari bakti kepada orang tua kita yang sebenarnya. Baru berapa kita dalam bakti kita kepada orang tua kita? Adab berikutnya, fala yarfa'ul walad sautahu. Anak tidak boleh suaranya lebih keras daripada orang tuanya. Anak suaranya tidak boleh lebih keras daripada orang tuanya. Ini birrul walidain. Yang di zaman sekarang naudzubillah min dzalik ini sudah dilupakan banyak orang. Saya yakin dan percaya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang berumur 60 tahun atau 70 tahun masih merasakan adat ini di tengah kehidupan ketika bapak dan ibu kecil dahulu dan remaja bersama kakek-kakek. Sedikit anak berbicara lebih besar dari orang tuanya, suara kena marah. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Adab ini sudah nyaris sirna hanya tinggal orang-orang yang mau belajar agama dengan baik yang tinggal mempraktekkan hal ini. Tidak boleh mengangkat suara kita lebih besar daripada orang tua kita. Walaupun, walaupun garis bawahi, walaupun itu dakwah kita kepada orang tua kita. Dalam dakwah dan nasihat kita kepada orang tua kita, suara kita harus lembut di bawah suara orang tua kita. Kadang-kadang syaitan masuk ke dalam hati kita yang mendakwahi orang tua kita, suara kita lebih besar daripada suara ayah dan ibu kita. Maksud kita ingin berdakwah namun setan menyelewengkan kita ke dalam durhaka kepada ayah dan ibu. Hati-hati. Hati-hati. Sebagai anak, tetaplah jadikan diri kita sebagai anak. Sebagai anak, tetaplah posisikan diri kita sebagai anak. Jangan jadikan diri kita sebagai orang tua kepada anaknya. Boleh suara kita besar, itu dalam posisi kita kepada anak kita. Namun kita kepada ibu kita, kita kepada bapak kita, kita wajib memposisikan diri, saya anak, walaupun saya direktur dengan karyawan 2000 orang. Itu kalau saya di kantor direktur. Namun di hadapan lelaki ini, saya anak beliau. Di hadapan wanita ini, saya anak dia. Maka jangan tunjukkan direktur Anda itu di depan orang tua Anda. Jangan tunjukkan Anda presiden di depan orang tua Anda. Jangan tunjukkan Anda gubernur di depan orang tua kita, di depan orang tua Anda. Apalagi Anda bukan presiden dan bukan gubernur, Pak RT juga bukan. Maka tidak ada alasan untuk mengangkat suara di depan orang tua kita. Lemah lembutlah. Sampaikan nasihat penuh lemah lembut kepada orang tua kita. Mereka terima, Alhamdulillah, tidak terima berhenti. Besok sampaikan lagi nasihat dengan penuh lemah lembut. Terima alhamdulillah itu harapan kita. Tidak terima kita besok kita berhenti, besok datang lagi. Terus seperti itu. Bakti kepada orang tua wala yuhdiq ilaihima, tidak boleh menatap tajam kepada orang tua kita. Wala yad'uhuma bismihima, tidak boleh memanggil orang tua kita dengan namanya harus memanggil ayah. ayah dan tercinta, ibunda. Tidak boleh memanggil namanya. Di antara bakti kepada orang tua siwara ahuma berjalan harus di belakang orang tua. Nggak boleh di depan orang tua, anak-anak berjalan di depan orang tuanya. Kecuali orang tuanya yang menyuruh. dan yang berikutnya wayasbir ala ma yakrahu mimma yasturu minhuma si anak dalam baktinya kepada orang tuanya harus sabar di dalam hal-hal yang tidak dia sukai datang dari orang tuanya kepada dirinya orang tua kita manusia manusia tentu memiliki salah dan khilaf kesalahan-kesalahan orang tua kepada kita wajib kita sebagai anak sabar sabar dalam menghadapi sikap orang tua kita yang menyakiti hati kita. Tersinggung kita karena orang tua kita, kita wajib bersabar. Ini di antara adab kepada orang tua. Dan adab itu bahagian daripada bakti kepada orang tua kita yang diperintahkan Allah Tabaraka wa taala. Dan adab-adab ini manakala orang tua kita masih hidup. Namun kalau orang tua kita sudah wafat, ada adab-adab lain yang bisa kita amalkan. Untuk dalam rangka bakti kita kepada orang tua kita itu. Di antaranya, banyak minta ampun kepada Allah untuk dosa dan kesalahan orang tua kita. Dan banyak berdoa untuk kebaikan akhirat, kebaikan alam kubur dan akhirat orang tua kita. membayarkan hutang-hutangnya mana manakala orang tua kita masih meninggalkan hutang ketika dia wafat. Mengaplikasikan mimpi-mimpi orang tua kita. mana Manakala orang tua kita punya mimpi-mimpi ketika hidup. Namun tidak kecapaian dalam kehidupan mereka. Dan menjalin hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang dia adalah kerabat dari orang tua kita. Dan yang terakhir menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua Abdullah bin Umar suatu hari melihat seorang kakek sedang berjalan dan dia sedang di atas untanya. Turunlah Abdullah bin Umar, kakek itu dipersilahkan naik ke atas untanya dan dia yang memegang tali unta itu di bawah. Dan kakek itu orang tidak tahu siapa. Hubungan dengan Abdullah bin Umar juga tidak. Setelah selesai urusannya mengantarkan kakek itu ke tempat tujuannya, orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, siapa kakek yang kamu naikkan di atas untamu tadi dan kamu berjalan di bawah memegang tali kekang unta itu? Kata Abdullah bin Umar, dia sahabat ayahku. Dia adalah sahabat baik ayahku. Jadi di antara bakti kita kepada orang tua kita sampai kepada bakti kita kepada orang-orang yang menjadi sahabat baik ayah kita ketika hidup. Abu Hurairah adalah orang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Abu Hurairah itu di dalam riwayat diterangkan setiap kali hendak keluar rumah ia berkata kepada ibunya wahai ibuku Assalamu alayki ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh Semoga keselamatan untukmu wahai ibunda Semoga keselamatan untuk ibu muhai ibunda. Warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah dan berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya menjawab, waalaikumsalam ya waladi wa rahmatullahi wa Dan semoga keselamatan untukmu wahai anakku dan rahmat Allah dan berkahnya. Abu Hurairah kemudian mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitani saghira. Semoga Allah selalu merahmati ibu wahai semoga Allah selalu merahmati engkau wahai ibuku karena engkau telah merawat aku dari kecil. Dan ibunya membalas rahimakallahu kama barartani kabira. Ibunya membalas semoga Allah merahmatimu wahai anakku karena engkau telah berbakti kepadaku di saat aku tua. Subhanallah. Dan terkhusus untuk ibu, Bakti kita kepada orang tua kita lebih dihaluskan ketika bermuamalah bersama ibu dibanding bapak. Lebih dihaluskan muamalah kita, lebih dihaluskan akhlak kita kepada ibu kita dibanding kepada bapak kita kalau keduanya masih hidup. Kedua-duanya kita harus berbakti, namun akhlak kita lebih lebih halus kepada ibu kita dibanding bapak kita. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah berkata, bertanya kepada Rasul kita tercinta SAW, man ahakun nasi bi usni sahabati, siapa orang yang paling harus saya pergauli dengan baik, wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab ummuk, ibumu. Qala thumma man? Setelah itu siapa wahai Rasul? Ummuk, ibumu. Qala thumma man? Siapa setelah itu wahai Rasul? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man? qala abu bapakmu jadi ada tiga jenjang ibumu ibumu ibumu kemudian bapakmu Bukan berarti kita tidak berbakti kepada bapak. Wajib berbakti kepada bapak sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bawakan dan hadis yang telah kita bawakan tadi. Namun, namun dalam muamalah bersama ibu dan tutur kata dan akhlak kepada ibu, kita lebih halus tiga kali daripada akhlak kita kepada bapak kita terutama di masa tua karena orang tua kita perasaannya sangat halus dan sangat mudah tersinggung oleh karena itu hati-hati apabila kita masih memiliki orang tua wanita yang sudah tua nyinyir mereka kenyinyiran mereka adalah pintu surga banyak bertingkah mereka banyak bertingkah mereka itu adalah pintu-pintu surga yang harus kita dekati kalau tidak itu yang kita bayangkan dari kehidupan orang tua kita, misalnya kita akan menjadikan orang tua kita itu beban dalam hidup kita. Namun kalau kita tatap mereka sebagai pintu surga, niscaya mudah bagi kita untuk berbakti kepada ibu kita tersebut dan bapak kita. Dan biasanya ibu akan lebih rewel daripada bapak. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bawakan pada kesempatan berbahagia ini bermanfaat. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد Jika kedua orang tua kita telah meninggal dunia, siapakah orang yang lebih utama menerima bakti kita sementara kita masih punya nenek, kakek serta paman dan bibi? Yang paling berhak menerima bakti kita adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan orang tua kita. Kalau di sini kan kakek dan nenek, paman dan bibi mana yang paling dekat? Yang paling dekat adalah kakek dan nenek. Karena ini orang tua dari orang tua dari ayah dan ibu kita. Berarti dia yang paling berhak. Walaupun dia yang paling berhak bukan berarti kita harus kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita kita abaikan kan nggak begitu. Dua-duanya bisa dijalankan. Namun kalau pertanyaan mana yang lebih berhak, maka yang lebih berhak adalah yang paling dekat hubungannya dengan orang tua kita. orang tua saya dahulu dahulu waktu sakitnya sering mendatangi dukun. Minta obat-obatan. Dukun memberikan air jenih dan bunga. Air untuk diminum, bunga untuk dimandikan. Dan orang tua saya akhirnya telah meninggal dunia. Bolehkah orang tua saya saya doakan minta ampun kepada Allah? Datang ke dukun saja murni datang ke dukun saja itu belum tentu syirik besar. Belum tentu apa? Belum tentu syirik besar. Boleh jadi dia adalah syirik kecil. Dan boleh jadi dia juga syirik besar. Kalau seseorang datang ke dukun, benar-benar yakin dukun itu luar biasa. Bisa begini, bisa begitu, dia pandai begini, pandai begitu, kekuatannya begini, kekuatan begitu, bisa mendatangkan hujan, bisa menahan hujan, bisa mencari barang hilang, bisa mendatangkan rezeki. Kalau itu yang diyakini tentang dukun, ini dosa besar. Syirik besar dan mengeluarkan orang keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia masih berkata, semuanya Allah yang melakukan. Dukun ini hanya perantara, maka ini syirik kecil dan belum mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, kalau kita bertanya tentang ayah dan ibu kita yang seperti ini, coba kita lihat apa keyakinan ayah dan ibu kita tentang dukun itu? Kalau kita tidak tahu maka hukum asalnya dia muslim maka doakanlah. Allahu a'lam. Aku seorang muslim Aku beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain secara agama Islam. Tapi dalam mencari harta, tidak dengan cara yang islami. Aku menipu, berbohong, mencuri, korupsi, menyuap, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah aku masih muslim? Bapak muslim setengah. Di ibadahnya muslim, di muamalah mencari nafkahnya tidak muslim. Tetapi tidak muslimnya bapak dalam cara menipu, berbohong tadi bukan mengeluarkan dari Islam, tidak. Tidak mengeluarkan dari Islam yang sebenarnya. Itu artinya maksiat. Dan orang yang maksiat seperti ini di dalam agama kita disebut mukminun naqisul iman. Orang mukmin yang imannya kurang. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jangan jadikan Rasul itu suri tauladan dalam sebahagian, namun bahagian lain tidak. Jangan jadikan Rasul suri tauladan di satu titik kehidupan dan tidak suri tauladan dari titik yang lainnya. Jangan. Jadikan dia suri tauladan sempurna 100%. Kalau sholat, puasa, zakat dan lain telah mengikuti Rasul, maka dalam berdagang juga harus mengikuti Rasul. Menjauhi halal yang dilarang seperti mengurangi timbangan, menipu dalam perdagangan, membuat tanda tangan-tanda tangan palsu, membuat tanda tangan-tanda tangan double dengan angka yang double berbeda-beda menyuap dan yang lainnya. Ini bukan agama Islam. Ini adalah pekerjaan orang-orang kufar dahulu yang telah dibasmi oleh Nabi dan masih diamalkan oleh umat Islam sekarang ini. Dan tidak ada yang merusak Indonesia lebih daripada korupsi, betul atau tidak? Tidak ada yang merusak Islam dan ekonomi negara Islam, negara Indonesia lebih daripada korupsi. Ekonomi kita sekarang carut marut karena korupsi. Kalau negara besar yang sangat kaya ini saja menjadi miskin karena korupsi, maka jauhilah korupsi itu. Mencurangi pedagang, mencurangi pembeli, itu diancam oleh Allah dengan neraka. Wailul lil Neraka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Berbohong juga akan mengantarkan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba, innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujura yahdi ila an-nar." ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Sesungguhnya dusta mengantarkan kepada dosa-dosa. Dan dosa-dosa akan mengantarkan kepada neraka. Dan senantiasa seorang berdusta dan selalu berdusta Sampai-sampai di sisi Allah dia tertulis sebagai seorang pendusta. Oleh karena itu hal seperti ini wajib kita sempurnakan Islam kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi orang-orang yang beriman masuklah Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah. Ustadz bagaimana kalau harta yang kita miliki hasil jerih payah suami dan istri? Bolehkah kita memberikan sebagian rezeki kepada orang tua kita tanpa izin istri? Saya kira yang bertanya istrinya dari malah yang bertanya suami. Ini sebuah problem besar. Problem besar ini melanda perkiraan saya 90% rumah tangga kaum muslimin di Indonesia. Kesalahan merajalela, kekeliruan yang telah berakar dan berurat sehingga akan tidak akan mudah untuk dibenahi secara total. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah hidup suami istri harta milik bersama, tidak terpisah mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Ini kesalahan dalam membangun rumah tangga dan kesalahan dalam menata ekonomi rumah tangga. Di dalam agama Islam yang benar, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Ini yang benar. Istri daripada Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya harta yang akan saya zakatkan. Sementara suami saya Abdullah bin Mas'ud orang fakir yang bisa dapat zakat. Bolehkah saya mengeluarkan zakat harta saya untuk suami saya Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasulullah boleh dan kamu mendapatkan dua pahala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum falakum rubu'u mimma tarakna. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Untuk kalian wahai para suami, setengah daripada harta istri-istri kalian. Apabila istri kalian itu wafat, tidak punya anak. Namun kalau mereka wafat punya anak, untuk kalian wahai para suami, hanya seperempat dari harta istri kalian. Untuk kalian wahai para istri, hanya seperempat daripada harta suami kalian. Apabila mereka meninggal tidak punya anak. Namun apabila apabila mereka meninggal punya anak, untuk kalian wahai para istri, hanya seperdelapan dari harta suami kalian. Silahkan kembali kepada Al-Quran, surat An-Nisa. Dalam masalah harta warisan. Di akhir ayat Allah berkata, "Tilka hududullah." Itulah ketentuan-ketentuan Allah. "Wa may yata'adda hududallahi faulaika humul zalimun." Dan barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah itu, merekalah orang-orang yang zalim. Hadis tadi dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hidup berumah tangga, harta suami punya suami, harta istri punya istri, artinya harta bukan milik berdua. Banyak wajah-wajah di depan saya sekarang mengatakan sudah kacau ini kayaknya. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Pak. Tunggu dulu Pak. Saya sudah melihat wajahnya, wajah ini kacau ini, kepala ini. Kita dudukkan perkara ini step by step, selangkah demi selangkah. Harta suami punya suami, di atas harta suami itulah seluruh kewajiban rumah tangga. Semuanya E to Z. Disitulah kontrak rumah, disitulah bayar rekening listrik, disitulah bayar sekolah anak-anak, disitulah biaya dapur bulan ke bulan, apalagi. Disitulah apapun biaya rumah tangga, semua di pundak suami Arti di pundak suami wajib dikeluarkan dari harta suami dan tidak satu rupiah pun wajib dikeluarkan dari harta istri. Tidak satu rupiah pun. Kalau kemudian istri dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya karena ternyata tidak cukup biaya gaji suaminya untuk menutupi seluruh kebutuhan hidup bulan ke bulan, maka itu adalah kebaikan istri. Artinya isi bersodakoh kepada suaminya dan dia dapat dua pahala. Pahala sodakoh dan pahala berbakti kepada suaminya dan menolong suaminya. Namun sekali lagi, tidak ada satu rupiah pun kewajiban dari syariat di atas kepada harta istri untuk biaya rumah tangga. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki dijadikan pemimpin kaum wanita karena Allah telah melebihkan laki-laki dibanding wanita dan karena suamilah yang menafkahi wanita itu. Jadi hidup rumah tangga harus pisah harta. Walaupun tidak mesti harus pisah rekening. Tidak mesti pisah rekening. Kalau di rekening itu ada 100 juta yang jelas, yang, yang penting jelas dari 100 juta ini yang punya suami berapa juta di sana, yang punya istri berapa juta di sana. Itu harus jelas. Sehingga ketika salah seorang di antara kita wafat, jelas yang mana yang akan dibagi. Kalau ataupun dipisahkan dua rekening pun tidak apa-apa. Yang ini rekening suami, yang ini rekening istri. Kalau kemudian sudah terpisah itu enak suami mau berinfak untuk orang tuanya dengan harta dia, jelas harta dia yang dia infakkan, bukan harta istrinya. Sehingga dia tidak menzolimi istrinya. Kalau istri mau berinfak kepada orang tuanya, karena orang tuanya bukanlah orang tua suaminya, ya kan? Orang tuanya mertua suaminya. Tentu mertua tidak sama hukumnya dengan orang tua. Orang tua jauh lebih tinggi. Istri ingin berbakti kepada orang tuanya, yaitu mertua suaminya dengan harta dia, dia bisa berbakti kepada orang tuanya dengan harta dia tanpa menzolimi suaminya. Yaitu mengambil punya suami dan memberikan kepada orang tuanya. Sehingga aman dan tenang kehidupan kita. Tidak ada yang saling menzolimi. Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara kita yang belajarnya hukum, belajarnya hukum, sarjananya sarjana hukum. Ternyata mereka mengatakan harta dicampur aduk di rumah tangga, kemudian pembahagiannya kalau cerai gono gini itu adalah peraturan Belanda yang masih diwarisi oleh rakyat Indonesia sampai sekarang. Hukum koloni yang benar adalah terpisah. Yang benar adalah ter terpisah. Punya suami, punya suami. Punya istri, punya istri. Punya istri datangnya dari mana Ustaz? Ia beraneka ragam. Pertama, bisa dia telah mempunyai harta itu sebelum menikah. Ya kan? Atau ketika dia sudah menikah, dia diberikan orang tuanya, diberi pamannya, diberi adiknya, diberi abangnya, diberi suaminya. Suami juga memberi. Dan suami kalau punya harta wajib memberi istri. Jangan hanya hasiat istri itu hanya belikan makanan, pakaian, ciki-ciki, selesai. Jangan, berikan juga harta untuk dia pegang. Istri dia juga, juga, juga ingin pegang uang. Sebagaimana kita ingin pegang uang. Jadi ada harta kita yang kita berikan kepada istri kita. Itu punya dia. Dan dalam yang dia punya, mungkin dia dapat harta waris dari ayahnya yang kaya raya, Dapat rumah, dapat tanah, dapat ruko, ya kan? Itu harta dia, bukan harta kita. Harta istri. Tidak ada wajib nafkah di situ. Wajib nafkah di harta kita. Baik. Maka kalau harta istri adalah dia menafkahi orang tuanya dari harta dia, silahkan dia nafkahi. Cuman ada adab dalam rumah tangga beritahu suami, "Mas, saya ingin memberi ibu saya uang 20 juta. Namun saya ambil dari uang saya." Adab berumah tangga. Supaya apa? Supaya suami tidak curiga. Curiga apa? Curiga kalau yang uang yang 20 juta yang diberikan kepada mertuanya itu uang dia. Itu adab saja. Dan suami tidak boleh melarang. Jangan, jangan, Banyak kali 20 juta untuk orang tuamu enak aja. Nggak boleh. Karena itu artinya siapa? Harta dia, harta istri kita. Terserah dia mau berikan siapa. Yang paling benar, berapa kamu berikan? Berapa? 20 juta. Oh ya udah, nggak apa-apa 20 juta. Tambah uang saya 10 juta lagi. Itu, Itu yang benar, suami yang benar seperti itu. Atau angkanya dikecilkan mungkin. 2 juta saya memberikan orang tua saya, Mas. Ya udah kalau 2 juta nggak apa-apa, berikan 2 juta, tambah uang saya 2 juta lagi, berikan 4 juta kepada orang tuamu ya. Ini rumah tangga yang benar. Jadi kalau suami ingin memberi orang tuanya, dia tidak wajib minta izin kepada istrinya. Karena dia kepala rumah tangga. Kalau dia kepala rumah tangga, ngapain minta izin lagi ke bawah? Namun dia harus tetap berusaha untuk bagaimana suami istrinya tetap tidak cemburu buta kepada mertuanya. Ini kepandaian seorang pemimpin memimpin rumah tangga. Kehidupan kita berumah tangga tidak selamanya abadi, betul atau tidak? Pasti suatu saat terpisah. Kalau tidak dengan perceraian, naudzubillah min dzalik dengan kematian. Salah satu di antara kita akan mati lebih dulu dibanding yang lainnya. Karena jarang orang mati bareng-bareng. Kasus harta campur aduk sering sekali ketika suami meninggal, istri bertengkar dengan keluarga suami soal harta yang ditinggal. Atau sebaliknya. Kalau yang ditinggal, yang meninggal adalah istri, sering suami bertengkar dengan keluarga istri soal harta yang ditinggalkan. Seperti ada, ada yang bertanya kemarin malam di masjid Al-Muslimin soal kakaknya yang meninggal dunia. Harta Masya Allah lebih daripada 3 miliar. Bertengkar antara keluarga kakak dengan suami. Itu karena 3 miliar. Kalau 3, 3 ribu nggak bertengkar itu. Pak. Jadi saya katakan tadi malam itu karena karena banyak harta ini jadi bertengkar. Coba kalau nggak punya harta nggak bertengkar itu dalam masalah itu. Islam telah membuat solusi supaya sampai jangan bertengkar suami istri kalau ada yang meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan harta istri dan harta suami. Sehingga ketika yang meninggal istri, ini loh harta istri itu, wahai keluarga istriku tercinta. Dan menurut Allah, karena istriku punya anak, aku sebagai suami hanya dapat seperempat dari harta istriku. Ayahnya dapat sekian, ibunya dapat sekian, sisanya untuk anak-anakku. Yang laki-laki dapat dua kali lipat yang didapatkan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Ketika yang meninggal adalah pihak suami, istri berku berkata, istri berkata, wahai wahai mertuaku tercinta, inilah harta yang ditinggalkan oleh anakmu tercinta. Sebagaimana syariat, saya dapat jatah seperdelapan dari harta ini untuk ibu mertua sekian, bapak mertua sekian, sisanya untuk anak-anak kami yang laki-laki dapat dua kali lipat yang dapat oleh wanita. Aman kan? Aman. Tidak ada pertengkaran pasca kematian. Itu kalau kematian. Kalau talak bercerai, wah lebih gawat lagi Indonesia ini Pak. Kasusnya lebih gawat daripada kematian. Kasusnya lebih gawat daripada kematian. Suami istri bertengkar, lalu kemudian cerai, persoalan harta nggak kelar-kelar. Dan semua itu kelar hanya dengan syariat Islam, yaitu ketika masuk rumah tangga harta berbeda. Ketika dia bercerai, tinggal hartanya cerai juga. Ya, kan? harta suami dibawa suami, harta istri dibawa dibawa istri. Contoh, ketika berumah tangga dulu, keluarga istri menghadiahkan kompor gas. Setelah di rumah tangga, suami beli tabung gasnya. Bersatulah antara kompor gas milik istri, tabung gas milik suami selama 15 tahun. Bercerai, tinggal cerai kompor dan tabungnya. Kompornya dibawa istri, tabungnya dibawa suami. Selesai urusan. Pemiliknya berumah tangga, kompor gas dan tabungnya berumah tangga. Bercerai pemiliknya, cerai kompor gas dan tabung gasnya. Nggak ada, nggak, ada, nggak perlu repot-repot. Ini lemari siapa? Lemari saya yang beli dulu. Ya udah, tinggal di sini. Ini lemari siapa? Kamu yang beli dulu kan pakai gaji Honda. Honor daerah. Udah bawa, bawa. Kamu punya kamu ini lemari, bawa, bawa. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Isinya beli kita, <laughs> tinggalkan di rumah. Gitu. Seperti urusan. Percaya tidak percaya, orang-orang pencipta harta di zaman kita sekarang sudah tidak mau terima harta suami istri dicampur-campur, Tidak mau terima mereka sekarang. Karena tahu itu hukum negara kita, maka sebelum berumah tangga mereka pergi ke notaris buat kesepakatan harta masing-masing. Karena logika mereka yang jenius tidak lagi bisa menerima harta suami, istri digabung-gabung. Apalagi mereka selebriti, sebentar-bentar kawin cerai, kawin cerai. Kalau suaminya kaya raya, dapat istri yang tidak kaya raya, harta gonogini gini, enak aja dia. Nanti tiga bulan kita rumah tangga cerai harta saya harus dibagi tengah setengah untuk dia setengah untuk saya nggak mau terima. Akhirnya dia pergi ke notaris buat belum lagi kawin sudah buat kesepakatan harta masing-masing. Ternyata mereka membuat kesepakatan itu untuk urusan dunia mereka Allah sudah menjaga dari dulu seperti itu. Dan itu yang benar. Itu yang benar, yaitu harta terpisah walau tanpa notaris. Banyak istri sekarang tidak pandai bersyukur kepada suaminya ketika dia adalah ibu rumah tangga murni karena dia merasa uang gaji suami itu milik dia. Ibu rumah tangga murni, suaminya potang panting pergi pagi jam 7 pulang siang. Makan siang balik lagi pulang malam jam 10 potang panting dapat uang satu miliar dipegang oleh istri, istri merasa ini uang saya. Sehingga dia tidak merasa apa-apa ketika dia belikan baju, dia belikan ini, dia belikan itu tidak merasa apa-apa karena dia merasa membelanjakan uangnya sendiri. Padahal itu uang suaminya bukan uang dia. Kalau ibu rumah tangga murni, kemudian penghasilan-penghasilan suami, setiap suap nasi adalah adalah kebaikan suami kepada dirinya. Setiap baju yang dia pakai kebaikan suami untuk dirinya. Setiap ada hujan turun dia berteduh di rumah kebaikan suami kepada dirinya. Apalagi suami sempat memberikan Honda Honda Jazz. Kebaikan suami yang luar biasa kepada istri dan itu sirna dari logika istri dari hati istri karena dia merasa Honda itu punya dia. Rumah itu punya dia. Pada setiap butir nasi yang dia makan adalah kebaikan suaminya kepada dirinya. Ketika hilang rasa bakti, rasa rasa apa namanya rasa kasih sayang suami yang besar kepada istrinya, hilang juga keinginan untuk patuh dan taat kepada suami. Lihat orang yang sedang berpacaran. Kita tidak mengatakan pacaran itu halal, kita tetap mengatakan pacaran itu adalah haram. Tapi ada satu yang unik dalam yang berpacaran itu yang harus kita ketahui kita berumah tangga ini yaitu seorang yang berpacaran itu tidak merasa uang di dompet pacarnya milik dia. Tetap merasa uang punya pacarnya itu milik pacarnya. Namun ketika pacarnya belikan pulsa pulsa handphone 10 ribu, belikan e, ketika makan bakso bayarkan baksonya, apa kata si pacar? Pacar saya sayang sama saya. 10 ribu cuma dikirim pulsa. Sayang katanya. Ketika sudah berumah tangga dibelikan mobil, dibelikan baju, harga baju sejuta setengah. Nggak merasa sayang suami. Biasa biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Ya itu uang saya juga. Hati-hati. Baru kita masuk kepada pertanyaan. Solusinya gimana Ustaz? Solusinya gimana? Rumah tangga kita sudah campur aduk uangnya. Solusinya gimana? Jawabannya gampang. Nanti malam sebelum tidur rapat. Hah? Rapat. Rapat dari hati ke hati. Rapat dari cinta ke cinta. Kira-kira Bu, eh, Dek, sayangku, kekasihku, ketika beli rumah ini dulu berapa persen ya uang saya berapa persen uang kamu bisa perkiraan kata istrinya kayaknya mas punya saya cuma 30 persen punya mas 70 persen ya sudah punya kamu 35 persen saja ya atau 40 kamu saya 4 saya 60 jadi rumah ini milik suami 60 persen milik istri 40 persen sudah disepakati sudah jelas yang punya rumah ini berdua 60 yang punya suami, 40 persen punya istri. Kalau kelak terjadi apa-apa rumah ini dijual, 40 persen hasil penjualan kembali ke istri, 60 persen hasil penjualan kembali ke suami. Kalau tanah di sebelah, kata suaminya, ya udah untuk kamu aja tanah yang sebelah itu untuk kamu 100 persen. Karena dia cuma 15 ke 15 yang punya saya 30 kali 30. <laughs> Jadi tinggal sepakat-sepakat aja. Tinggal sepakat nanti pulang ke rumah, sepakat. Sepakati berapa persen punya kita, berapa persen punya dia. Kalau ada uang tergabung di sana. Atau main ikhlas-ikhlaskan. Ikhlaskan rumah untuk dia, mobil untuk suami. Atau mobil untuk istri, rumah untuk punya suami. Bisa saja disepakati. Dengan cara seperti ini, tarobin, saling meridoi, selesai urusan dunia kita. Jam 3 lewat 17 menit. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi di siang hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengetahui mana yang agama kita yang sebenarnya dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu menjadi anak yang pandai berbakti kepada orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak Payah. payah, Pak. Mau tanya saya sudah habis. Alhamdulillah Bapak kajian ini